بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر Demi fajar dan malam yang sepuluh dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. هل في ذلك قسم لذي حجر Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti adab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. يقول يا ليتني قدمت لحياتي Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku.